Barang siapa yang menginginkan suatu ilmu yang terlarang dan dia tidak menyerahkan diri untuk tunduk kepada Al-Quran Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka hal itu keinginannya tersebut menghalanginya dari tauhid yang murni wasafil ma'rifah menghalanginya untuk mengenal Allah secara benar wasahihil iman dan dari keimanan yang benar fayatadzabzabu bainal kufri wal iman sehingga dia berada di antara kekufuran dan keimanan wa tasdiqi wa takdzib di antara pembenaran dan pendustaan wal ikrari wal ingkar di antara pengikraran dan pengingkaran muwaswasan taihan dia goncang taihan tersesat syakan dalam keraguan la mu'minan musaddiqan dia tidak termasuk orang yang beriman dengan sebenarnya musaddiqan yang membenarkan wala jahidan mukadziba dan bukan juga termasuk orang yang mengingkari ataupun yang mendustakan. Intinya bahwasanya kewajiban seorang hamba untuk dia tunduk patuh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW masuk akal ataukah tidak selama dalilnya sahih wajib untuk mengimaninya kalau itu merupakan kabar berita wajib untuk dibenarkannya. Karena ini masih berkaitan dengan masalah yang sudah kita bahas kemarin, yaitu masalah ru'yatullah, melihat Allah pada waktu di hari kiamat kelak. Artinya wajib bagi seorang muslim untuk membenarkan apa yang telah disabdakan oleh Rasul SAW khususnya yang berkaitan dengan hari kiamat atau hal-hal yang gaib. Disebutkan di sini oleh pensyarah la yusbituhu ala haqiqatil islami illa man sallama linususil qur'ani wa sunnah. Tidak akan mungkin seseorang itu tegak di atas Islam yang sebenarnya kecuali orang-orang yang menyerahkan diri untuk tunduk kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Eh, bahkan sudah kita sampaikan dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman. Artinya bisa jadi orang itu keluar dari Islam murtad kalau betul-betul mengingkari Quran dan Sunnah Rasul SAW atau kurang sempurna imannya sampai betul-betul menjadikan Rasul sebagai al-hakim, pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan dan mereka menyerahkan diri kepada nas-nas Al-Quran maupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antaranya juga Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Lesar Sunnah pada awal kitab beliau mengatakan bahwasanya al-Islam huwa sunnah. Islam adalah as-sunnah. Wa sunnatuhu Islam. Sunnah adalah Islam. Wala yakum ahaduma illa bil akhar. Tidak akan mungkin salah satunya tegak berdiri kecuali dengan yang lainnya. Artinya Islam seorang muslim tidak akan mungkin tegak kecuali dengan berpegang teguh dengan ajaran Rasul SAW baik yang berupa perintah, larangan ataupun yang berupa kabar berita wajib untuk dibenarkan. Allah juga berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dan inilah Islam yang sebenarnya sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab al-Islam wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam artinya tunduk patuh kepada Allah dengan bertauhid kepadanya, kemudian mentaati perintahnya dan berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itu tunduk patuh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaslama lahuma tasdiqan wa Tunduk patuh kepada keduanya, Al-Qur'an dan Sunnah membenarkan dan betul-betul pasrah. Falam yu'aridha bihawa wala syubha. Tidak boleh seorang muslim untuk menentang Al-Quran maupun Sunnah dengan hawa nafsunya ataupun dengan syubhatnya wala birayin tidak pula dibolehkan bagi seorang muslim menentang Al-Quran dan Sunnah dengan akal pikirannya wala makulin dengan akalnya wala qiyas dan dengan kias pemikirannya. Wajib untuk betul-betul pasrah dan tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan salah satu sebab kemuliaan Islam. Islam tidak akan mungkin jaya di atas muka bumi ini selama kaum muslimin tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Wasallam. Kalau kita lihat pada zaman para sahabat, ketika mereka betul-betul tunduk patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik yang berupa perintah, larangan, ataupun kabar berita, maka mereka pun meraih kejayaan. Namun ketika umat sudah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan menentang keduanya, dengan akal pikiran, <clears throat> mereka banyak menuhankan akal pikiran mereka, ataupun dengan hawa nafsu mereka, atau dengan adat istiadat mereka, maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan. Allah alaikum dulan, layan ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian dan tidak akan mungkin kehinaan tersebut dientas dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian yaitu agama yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya dengan pemahaman yang benar pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa idza tulibal wa idza talabal insanu al ilma alladhi la yumkin tahsiluhu mimma ghayyabahu Allah taala an khalqihi mimma yata'allaq bi subhanahu wa ta'ala wa hikmati wa qada'ihi wa lam yaktani aqluhu wa fahmu bi taslim li muradillahi ta'ala wa muradi rasulih sallallahu wal inqiyad li muradihima fa innahu bihadzal qasdi sawfa yuhram min idraki tauhidil khalis ala haqiqatihi. Kata pengarang di sini, apabila seorang hamba menginginkan untuk menggapai suatu ilmu yang tidak mungkin untuk digapai, yaitu diantaranya ilmu gaib yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya, yang Allah rahasiakan dari makhluknya, khususnya yang berkaitan dengan dirinya subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan sifat-sifatnya, berkaitan dengan zatnya, hikmah dari penciptaannya, takdirnya. Ya. Dan orang tersebut tidak mau tunduk akalnya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka orang tersebut dihalangi, dicegah, diharamkan untuk mendapatkan tauhid yang murni. Jadi contohnya, masalah asma wa sifat yang sudah kita sering lewati, masalah Allah memiliki sifat-sifat. Ini termasuk hal yang gaib. Manusia tidak dibolehkan untuk mengotak-atik masalah kaifiyah bagaimana sifat-sifat Allah tersebut. Ini masalah gaib. Makanya kalau orang itu berusaha mencari-cari terus masalah bagaimananya sifat Allah, maka dia akan terhalang daripada tauhid yang murni. Karena apa? Dengan dia membagaimanakan sifat Allah, dia akan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia menyekutukan Allah dalam masalah tauhid asma wa sifat. Masalah yang gaib cukup kita iman, tidak perlu kita apa? pikir-pikirkan secara mendalam. Yang mana Rasul SAW mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tentang penciptaan Allah dan jangan kalian memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala karena akal kalian tidak akan sampai kepadanya. Jadi sinilah kita harus betul-betul mengetahui kedudukan akan manusia. Akan manusia tidak dihilangkan begitu saja dan tidak pula dituhankan, namun diletakkan pada tempatnya. Dalam masalah yang akal tidak sampai kepadanya, jangan menggunakan akal. Cukup kita apa? Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang yang gaib orang tersebut jika mencari-cari hal-hal yang gaib yang Allah simpan dalam ilmunya diantaranya juga masalah takdir jangan terlalu mendalam-dalami masalah takdir yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya mengapa demikian kenapa demikian dan seterusnya maka ini suatu hal yang bisa menghalangi kita daripada tauhid yang murni dengan kita selalu mendalam dari masa takdir sehingga kita suudon kepada Allah maka ini apa mencegah kita menghalangi kita daripada iman kepada takdir dengan sebenarnya. Wal ma'rifati safiya billahi ta'ala wal imani sahih ala yanbani ala tasdiq wal iz'an. Ya, sekali lagi orang itu akan terhalang dari mengenal Allah dengan sebenarnya dari iman yang sahih yang di atasnya lah akan terbangun atas tasdiq wal iz'an, membenarkan dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala wal qabuli wal inqiyadi wa taslim wal istislam. Eh, di atas iman yang sahih itulah seorang hamba akan tunduk patuh kepada ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, kalau dia selalu mengandalkan akalnya, maka dia fayus bihum mutadzabziban baina tasdik wa takdib. Orang itu akan eh, kebingungan antara membenarkan dan mendustakan. Betul dia membenarkan lafadznya. Cuma terkadang apa? Mendustakan maknanya. Ar-Rahman alal afistawa beriman dengan ayat Al-Quran tersebut. Cuma apa? Dia takwilkan. Maka dia berada di antara pembenaran, membenarkan lafadz Al-Quran, namun dia mendustakan makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Demikian pula ketika dia melewati ayat wa yabqa dzul wal ikram. Iman dengan lafaz ayat tersebut. Karena kalau dia mengingkari lafaz Al-Qur'an kufur. Namun dia mentakwil, maka dia membenarkan lafadznya mengingkari apa makna yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal imani bil akbari syar'i wal kufri biha maka dia pun berada di atas kebingungan antara mengimani akbar berita-berita syariat syariat dan mengkufuri berita-berita tersebut. Kenapa? Mengandalkan, menuhankan akalnya. Jadi misalnya sebagian orang mempercaya hadis tentang masa dajjal. Cuma terkadang mentawin. Mengatakan, oh itu lambang kejahatan yang menyebar di atas muka bumi Dia tidak mengingkari lafaz hadisnya. Cuma apa? Mentawin. Maka orang ini sebetulnya apa? Ada di antara dua hakikat ini membenarkan lafadznya mengingkari makna yang terkandung di dalamnya. Ya, bukan termasuk orang yang beriman secara sempurna terhadap berita-berita tersebut dan juga tidak termasuk orang yang kufur dalam artian murtad dari al-Islam. Wal ikrar biha wa inkariha. Maka dia berada di atas dua keadaan mengingkari dan sekaligus mengikrarkan tamtalikuhu alwasawisu wasyuku. Orang itu dikuasai oleh waswas syaitan dan juga keraguan dalam dirinya. Wal khayalatil fasidah dan khayalan yang rusak. Ta'ihan mutahayyiran. Orang itu dalam keadaan tersesat, kebingungan, la yasakir ala qarar. Tidak tetap di atas suatu prinsip. Ini adalah sifat orang-orang yang tidak mau mengimani Al-Quran dan Sunnah secara utuh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini akan cepat selalu berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Mudabzab, eplin eh, plan, tidak punya apa prinsip yang yang kokoh. Eh, karena apa? Dia hanya mengikuti akalnya. Kalau akalnya berpindah, akan berpindah pula prinsipnya. Berbeda dengan seorang Muslim yang dia memiliki prinsip ittiba mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW punya pegangan dalam dalam hidup ini. Makanya ulama salaf terdahulu mengatakan orang yang paling banyak keluar dari Islam artinya murtad yaitu ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, al bid'ah. Karena apa? Dia akan selalu mengikuti hawa nafsunya yang selalu apa? berubah-ubah. Adapun kalau mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah tidak akan mungkin berubah. Falahu bil mu'minin musaddiq kamil iman. Orang itu tidak dikatakan sebagai orang mukmin yang sempurna keimanannya wala huwa bil jahilil munkiri tamamal juhudi wa nukran dan dia juga tidak dikatakan orang yang kufur mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala wala huwa bil jahilil munkiri tamamal juhudi wa nukran in anna haqiqatal iman at-tasdiq wal istislam hatta fi umuri lati taqwa hikmatuha karena memang hakikat keimanan adalah membenarkan dan tunduk patuh terutama di dalam masalah-masalah yang kita tidak mengetahui hikmah di baliknya. Dari sini pula tentang masalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya SAW itu tidak perlu untuk kita mengetahui hikmah terlebih dahulu. Yang paling ada dalilnya kita laksanakan. Bukan seperti kelompok filsafat, ya. Yang mana kelompok filsafat selalu mengutamakan al-hikmah tidak mau beribadah kecuali apa mengetahui hikmah di balik ibadah tersebut. Makanya kata para ulama, mereka sebetulnya bukan beribadah kepada Allah, namun beribadah kepada al-hikmah. Adapun orang beriman seperti yang kita sampaikan di ayatnya, inama kaulan mu'minin idza du'ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa Sesungguhnya orang beriman apabila diseru atau sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak bertanya dahulu apa hikmahnya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat-ayat tentang masalah larangan khamar, langsung mereka memecahkan bejana-bejana khamar mereka, dituangkan di jalan-jalan tanpa bertanya terlebih dahulu apa hikmah di baliknya. Ketika para wanita muslimat, para sahabiat diwajibkan untuk memakai hijab, memakai jilbab, maka mereka pun segera untuk memakainya tanpa menanyakan terlebih dahulu apa hikmahnya. Sebagaimana juga kata pak ulama, is'alu anil jalil walatas alim ta'lim. Tanya dahulu apa jalilnya, jangan tanya tentang apa hikmahnya. Meskipun demikian, kalau sudah kita laksanakan, kemudian kita mengetahui hikmahnya, maka tidak terlarang. Artinya itu lebih meningkatkan keyakinan kita. Cuma jangan sampai kita berhenti dari ibadah hanya lantaran tidak tahu apa hikmahnya. Ini bukan ciri orang yang yang beriman dengan sebenarnya. Walatikot la yudrikul akal Yang mana akal manusia terkadang tidak bisa mengetahui hikmah di balik semua ciptaan Allah, hikmah di balik semua takdir Allah, hikmah di balik semua ibadah yang Allah perintahkan kepada manusia. Manusia hanya bisa mengetahui sebagian saja. Makanya kalau kita lihat ayat Al-Quran misalnya, Allah berfirman, "Wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilan fil adi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisulah Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para mereka Sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini. Kemudian malaikat mengatakan, apakah engkau ya Allah akan menjadikan di atas muka bumi ini orang-orang yang menumpahkan darah yang merusak di atas muka bumi ini. Sedangkan kami selalu bertasbih dan memuji kepadamu. Apa kata Allah? Ini a'lam ma'la ta'lam. Sesungguhnya aku lebih mengetahui. Aku mengetahui apa yang kalian tidak apa? Tidak kalian mengetahui. Tidak semua hikmah kita bisa mengetahui. Cukup bagi seorang mukmin ketika tahu dalil tentang kabar berita atau tentang larangan, tentang perintah, wajib untuk membenarkan, wajib untuk betul-betul menjalankan perintah Allah, menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Iktifaan bi khabarillah taala wa khabari rasulih sallallahu alaihi wasallam. Eh cukup kita mengikuti apa yang Allah kabarkan dan yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Imam At-Tahawi rahimahullah wala yasihul imanu birru'yati li ahli dari salami liman tabara minhum biwahmin. Tidak benar keimanan seseorang terhadap melihatnya orang beriman kepada wajah Allah di surga bagi orang-orang yang memahaminya dengan prasangkanya. Au ta'awala bifahmin atau dia mentakwil dengan pemahamannya sendiri. Artinya, seorang tidak akan mungkin dikatakan benar keimanannya terhadap permasalahan ini kecuali dengan betul-betul dia memahami apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan yang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu apa mentakwil takwil. Itkana takwilur ru'ya wa takwilu kulli makna yudhafu ila rububiyah tarkat takwil waluzumat taslim. Karena permasalahan ru'yatullah atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah zat Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk meninggalkan takwil. Tidak perlu takwil-takwil, membenarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Lalu zumat taslim dan wajib untuk apa tunduk patuh tidak perlu mentakwil takwilkan lagi wa alaihi muslimin dan inilah agamanya kaum muslimin tunduk patuh tanpa mentakwil-takwil mengotak-atik Al-Quran maupun Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wa lam yatawakkon nafiya wa tasbiha zalla walam yusibit tanzih. Barang siapa yang tidak menjauhkan diri dari peniadaan dan dari penyerupaan terhadap Allah, maka dia akan tergelincir, akan salah dan tidak sampai kepada pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah. Karena Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat keesaan. Man'utun bin util fardaniyah sama juga tersifati dengan sifat keesaan laisa fi ma'nahu ahadun minal barriyah. Tidak ada dalam sifat Allah sesuatu pun dari makhluknya, dari sifat manusia. Kita lihat sarahnya. Kata Syekh Abu Qur Muhammad bin Abdul Man Al-Khumayyiz, "La yasihul imanu bi ru'yatillahi ta'ala liman ta'awwalaha minal muslimina bi fahmihi au tawahhama haqiqiyan." Tidaklah benar keimanan seseorang terhadap permasalahan orang beriman melihat wajah Allah pada hari kiamat bagi yang mentakwilkannya dengan pemahamannya sendiri Eh, karena akan ada sebagian orang yang ketika mendengar sabda Rasul SAW, Innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rob kalian. Kepada wajah Rob kalian. Ya. Sebagian orang mengatakan, wah oh, kalau kita meyakini Allah punya wajah, orang beriman melihat wajah Allah, maka ini akan menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Maka yang dimaksud melihat roh kalian adalah melihat kepada rahmat roh kalian. Ya, awil dengan pemahamannya. Maka orang tersebut tidak benar keimanannya terhadap masalah ini. Makanya dari awal sudah dijelaskan sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang diajarkan oleh Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah bukan dengan yang diinginkan oleh akal kita wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah bukan yang diinginkan oleh akal kita al dhanna bi nafsi imkana ma'rifati kaifiyatiha ataupun tidaklah benar keimanan seseorang terhantang masalah ini kalau dia menginginkan untuk apa? <clears throat> membagaimanakannya. Itu membagaimanakan wajah Allah, membagaimanakan bagaimana nantinya orang beriman melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi masalah gaib eh cukup kita apa? beriman kepadanya. Tidak perlu kita membagaimanakannya. Akal kita tidak sampai kepadanya. Atau naudzubillah min sampai apa? eh menggambarnya. Eh, seperti sebagian orang apa menggambar tentang bagaimana api neraka, bagaimana punya api neraka. Ini adalah suatu kerusakan yang nyata. Eh, tidak akan mungkin seorang bisa mengetahui bagaimananya hal yang goib tersebut. Fahada muktiun. Orang yang seperti ini adalah orang yang salah. Wala yu'min birru'yati imanan haqiqiyah. Orang yang mentakwil takwil tadi, maka dia tidak dikatakan orang yang beriman dengan sebenarnya li'anna ru'ya la ya'lamu haqiqataha wa kaifiyataha ila Allah taala. Masalah orang beriman melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada waktu di surga tidak ada yang bisa mengetahui bagaimananya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masalah gaib. Wa amr ru'yati wa ghairuhuma atau wa ghairuha mimma yata'allaq bil khaliq jalla wa ala kullu dzalik ta'wiluhu wa tafsiruhu as-sahih huwa adamu tafsirihi wa takyifihi bi syai'in mimma ya'haduhun nasu fi dunyahum. Permasalahan ru'ya melihat wajah Allah pada hari kiamat atau yang lainnya dari hal-hal yang berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan sifat Allah, itu takwilnya, tafsirnya yang benar adalah tidak mentafsirkannya, tidak membagaimanakan sesuai dengan apa yang dipahami oleh manusia pada waktu apa di dunia. Eh, jangan mengkiaskan hal-hal yang gaib dengan masalah apa dunia. Ya. Sebagaimana tadi masalah sifat Allah jangan dikiaskan dengan apa sifatnya manusia di dunia ini. Demikian pula melihat wajah Allah di surga tidak sebagaimana manusia melihat kepada yang lainnya dalam artian menyerupakan zatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga masalah-masalah yang lainnya. Sebagaimana juga kata Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu beliau mengatakan tidaklah ya di surga ada nama-nama yang sama dengan di dunia kecuali hanya apa lafaknya saja yang sama. Ya. Di surga ada sungai, namun tidak sama dengan yang di di dunia. Eh, sungai di surga kata Rasul SAW dalam tafsir beliau tentang ayat surah Al-Waqi'ah beliau mengatakan sungai di surga tidak ada paritnya, dia tidak ada penghalangnya. Ya. Dia mengalir begitu sayat, namun tidak bisa membanjiri ya, manusia pada waktu itu. berbeda dengan di dunia. Di surga ada sungai madu, sungai eh, laban, susu dan seterusnya. Sama namanya, cuma hakikatnya berbeda. Itulah kehidupan akhirat tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan dunia ini. Oleh karena itulah akal manusia terbatas, tidak bisa mengindra atau tidak bisa memahami sesuatu yang di luar batasannya. Bal nusaddiqul makna sahih alladhi dallat alaihi wa la nukayyid. Cukup bagi kita untuk membenarkan makna yang terkandung di dalam masalah tadi khususnya masalah orang beriman melihat kepada wajah rohnya Cukup sudah sampai situ saja. Tidak boleh kita membagaimanakan, tidak boleh kita mentakwil-takwilkannya. Kita yakini orang beriman pasti melihat wajah Rob mereka di surga kelak. Namun bagaimananya? Wallahu a'lam. Wa nastaslim wa nusallim wa nanqadu li khabarillahi ta'ala wa rasulih. Kita wajib untuk tunduk patuh kepada apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Wahada huwa dinul muslimin sahih. Inilah agama kaum muslimin yang benar. Artinya inilah agama Islam yang sebenarnya. Tunduk patuh kepada apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahada huwa dinul muslimin as-sahih Allah ba'athallahu bi nabiyyihi Shallallahu alaihi wasallam. Inilah agamanya kaum muslimin yang benar yang dengannya Allah mengutus nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa alal muslim an yahdara min amrain. Dalam masalah khususnya asma wa sifat, tauhid asma wa sifat, wajib bagi seorang muslim untuk menjauhkan diri dari dua perkara. Al awal yang pertama, nafyu ma wasafallahu bihi nafsahu wal ilhada fihi wa tahrifahu atau nafyu ma wasafallahu bi nafsahu wal ilhadu fihi wa tahrifu an ma'nahu al haqiqi al murad minhu yaitu wajib bagi seorang muslim untuk menjauhkan diri dari meniadakan apa yang telah Allah sifatkan dirinya dengannya atau menyimpang dari apa yang telah Allah sifatkan dirinya dengannya ataupun mentakwil dari makna yang sebenarnya ini yang wajib untuk dijauhkan. Ini sudah kita sampaikan pada awal pembahasan tentang masalah definisi tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya tentang nama dan sifatnya, apa yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam sunnahnya yang sahih tentang nama dan sifat Allah tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa mentasbih, tanpa mentakwilkannya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menolaknya. Artinya betul-betul menetapkan apa adanya. Dan wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari dua hal. Yang pertama tadi, meniadakan, menolak, mengingkari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Wajib untuk apa? Menjauhkan diri daripada penolakan. Wasan yang kedua, atasbih. Wajib bagi seorang muslim menjauhkan diri daripada menyerupakan Allah dengan makhluk. Di an yusabbahu al-khaliq bil makhluk yaitu dengan diserupakannya khaliq dengan makhluk fi syai'in mimma yata'allaq bi fi dzati wa af'ali wa asma'i wa sifati. Ya tidak boleh seorang muslim menyamakan Allah dengan makhluk di dalam masalah zatnya, perbuatan-perbuatannya, nama-nama maupun sifat-sifatnya.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 Ayat ayat separuh yang pertama laisa kamitsli syai'un ini menolak adanya tasbih. Tidak boleh diserupakan Allah dengan makhluknya. Wanis Wustani, bagian yang kedua, wahuwa sami'ul basir, isbatun sifat, menetapkan sifat Allah. Yaitu sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Fal ayatu jama'at bainat tanzih wa isbat. Ayat di atas menggabungkan antara dua hal. Mensucikan Allah dari menyerupai makhluk dan sekaligus menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam nama-namanya As-Sami'u Al-Basir. Kemudian yang berikutnya wa man lam yatajannab hadainil amrain wa huma an-nafi wa tashbih zalla fi akhirati wa akhfa. Barang siapa yang tidak menjauhkan diri dari dua hal ini, tidak menjauhkan diri dari penolakan dan dari penyamaan, maka orang itu jatuh ke dalam kesalahan dalam akidahnya. Wajana basawaba menjauhkan diri daripada kebenaran, walam yusibit tanziha al wajib lillahi taala dan dia tidak sampai untuk mensucikan Allah sesuai dengan yang diwajibkan kepadanya. Sebagian orang ketika dia mentakwil itu tujuannya baik. Yaitu apa? Mensucikan Allah. Ketika melewati ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maha kekalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, kata mereka, kalau kita tetapkan itu wajah Allah sesuai dengan makhluk, maka ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka apa? Berarti bukan wajah. Amal artinya apa? Kekuasaan. Ini niatnya mereka baik. Mensucikan Allah dari menyupai apa? Makhluk. Cuma salah apa? Caranya. Ini juga hampir sama. Ayat sama dengan masalah ibadah. Ahli bidah juga demikian. Ketika beribadah, niat mereka baik. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun karena caranya salah, maka tetap apa? Disalahkan. Demikian pula dalam masalah akidah. Meskipun niat mereka baik untuk mensucikan Allah, namun cara salahnya maka tetap disalahkan. Karena memang tidak bisa hanya dengan ikhlas saja. Harus apa? Itiba as-sunnah. Wahwa tanzihuhu anisyariki wal masil. Eh, mereka tujuannya mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Wanjidi wan nazir. Wadali eh. dzalika li anna Allah Ta'ala mutasifun bi kulli sifatil wahdaniyah Fidati wa faali. Kenapa tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk karena Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat-sifat keesaan dalam zatnya dan perbuatannya dan namanya ataupun sifatnya fi khalqihi wa amrihi dalam penciptaan dan dalam perintahnya. Artinya Allahu Ahad dalam segala perkara hal dalam segala hal-hal yang kita sebutkan dan tidak boleh samakan dengan makhluk perbuatan Allah nama Allah, sifat Allah, zat Allah, itu Allah Maha Ahad, Maha Esa, tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluknya. Man utun kadalik bin util fardaniya fi kulli dzalik. Sama juga maknanya tercifati dengan sifat-sifat keesaan dalam hal-hal tadi. Fa innahu ahadun fardun samad. Allah Maha Esa, Maha fardun samadun. Maha ada tempat kita bergantung. Laisa lau syarikun wala masil. Allah tidak ada sekutu baginya. Walaisa fi maknahu wala yushbihu adun binal khalqi. Ya, tidak ada sesuatu pun dari sifat Allah yang sama dengan makhluk. La fi zati wala fi af'alihi. Baik dalam zatnya maupun dalam perbuatan-perbuatannya. Wala fi asma'ihi wa sifatihi Demikian pula tidak sama dalam nama-nama maupun sifat-sifatnya. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang tanyakan, tafadhol. Ya, ada. Bagaimana dengan pendapat bahwa menyerupakan <clears throat> sifat-sifat Allah dengan makhluknya eh, dikatakan ini sebagai ijtihad agar supaya memudahkan memahamkan kepada umat manusia. Kalau bisa dikasihkan contoh pak, gimana? Ya seperti uh, <clears throat> kekuasaan Allah, wajah Allah merupakan kekuasaan Allah, tangan Allah merupakan kekuasaan Allah. Ini adalah merupakan suatu <clears throat> istihad agar eh, umat manusia itu mudah dipahamkan dengan nama seperti ini. Ya, yang pertama masalah istilahnya mentakwil ya. Mentakwil itu dikatakan istihad untuk memahamkan manusia. Yang pertama kita katakan tidak bisa dikatakan hal itu untuk memahamkan manusia tentang Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan sebaliknya, memalingkan manusia dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan malah apa? Mendekatkan pemahaman. Justru apa? Memalingkan manusia daripada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dari mana kita tahu bahwasanya makna wajah itu kekuasaan? Dari mana kita tahu makna tangan itu adalah kekuasaan? Apakah ada dalilnya? Ya, itu yang pertama. Bahwasanya justru bukan malah mendekatkan kepada pemahaman yang hak. Justru apa sebaliknya? Menjauhkan umat dari pemahaman yang yang hak kemudian dikatakan itu sebagai istihad. Ya kita katakan istihad boleh-boleh saja kalau tidak ada nas. Namun selama ada nas yang jelas, Allah mengatakan bal yadahuma besutotam Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Dari mana orang itu apa? Membolehkan dirinya untuk beristihad. Mentakwil ayat yang sudah jelas artinya tangan. Kemudian juga kalau dikatakan tangan ada kekuasaan, apakah bisa dikatakan bal Bahkan Allah memiliki dua kekuasaan. Karena apa? Dikatakan di situ apa? Dua tangan. Kalau diartikan tangan itu kekuasaan berarti apa? Bahkan Allah memiliki dua kekuasaan. Ini baru makul. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang Arab dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sangat keliru sekali kalau orang itu beristihad ingin tujuannya mendekatkan umat kepada pemahaman yang benar padahal justru apa sebaiknya menjauhkan umat dari pemahaman yang benar. Wallahu taala. Ada lagi yang kan? Ya. Allah memiliki ya cara mudah untuk memahamkan <clears throat> manusia dalam masalah asma wa sifat yang pertama diyakinkan kepada manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa tidak sama dengan apa? makhluknya. Kemudian persamaan dalam nama tidak mengharuskan persamaan dalam apa? hakikatnya. Ya, kita contohkan. Yang seperti tadi, masalah apa? Nama-nama yang ada di surga dengan yang di dunia. Namanya sama, cuma hakikatnya tidak tidak sama. Kita samakan juga dengan yang di antara makhluk. Ya, bahwasanya makhluk memiliki kaki. Ya, hewan, manusia punya kaki, apakah sama? Hewan, manusia punya wajah, apakah sama? Tidak sama. Dari sini apa? Antara kholik dan makhluk lebih utama untuk apa? Tidak sama. Jadi insya Allah kalau kita pahamkan hal itu kepada manusia insya Allah kalau mereka di fitrah yang hak maka insya Allah mereka akan bisa memahaminya. Apalagi kalau mungkin ya kita betul-betul memahami satu surat saya dalam Al-Quran yang paling pendek atau yang di antara yang terpendek yaitu Qul Wallahu Ahad surat Al-Ikhlas. Maka kita kalau paham ini saja sudah cukup untuk memahami tauhid asma wa sifat. Makanya banyak keutamaan dalam surat apa? Al-Ikhlas. Ya. Di antaranya apa? Rasul saya SAW menjadikan sholat al-ikhlas menjadi bacaan apa? Zikir setiap kita sholat. Untuk kita betul-betul apa? Memahami maknanya. Demikian pula Rasul dalam hadis yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Rasul mengatakan, Man qara'a man qara'a qul wallahu ahad, hatta yaktimaha, banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa membaca surat al-ikhlas 10 kali, Allah akan bangunkan istana di di surga. Karena apa? Di baliknya banyak makna yang berharga yang bisa kita memetiknya. Di antaranya juga apa? Rasul mengatakan, "Qul Allahu ahad sulus al Qur'an." Qul wahad ini sepertiga Al-Qur'an. Karena maknanya berkaitan dengan masalah at-tauhid, uluhiyah, rububiyah maupun asma wa sifat. Apalagi kalau kita memahami walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik namanya ataupun apa sifatnya. Eh memang kadang ini butuh waktu. Karena apa? Karena banyak eh dai-dai para khotib yang jarang menjelaskan masalah hal ini. Karena apa? Kedangkalan ilmu mereka. Bahkan apa? Karena kerancuan dalam pemikiran mereka. Jarang disampaikan dalam majelis-majelis atau pengajian tentang masalah tauhid asma wa sifat. Terkadang manusia apa? Ketika mendengar pertama kali hal ini masih apa? kebingungan. Cuma insya Allah kalau dia terus belajar, terus belajar, pasti akan apa? Bisa memahaminya. Dan itu yang mungkin kita alami. Pada awal kita belajar tentang masa tauhid asma wa sifat, masih terkadang apa? Rancu bingung. Cuma terkadang kalau kita terus dan terus rajin belajar tentang masa akidah ini, terasa pak nikmat. Ketinggalan sekali saja apa? Terkadang menyesal. Naudzubillah, ya. Kecuali yang memang memang ya sudah nggak niat, lain lagi berkalanya. Kalau yang niat belajar, ya terkadang kelewatan sedikit saja merasa rugi. Karena emang apa? Ini masalah Allah Subhanahu wa taala zat yang paling mulia. Eh, makanya tadi surat Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Qur'an. Ayat kursi merupakan ayat yang termulia di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Makanya belajar tentang masalah asma wa sifat adalah eh, belajar ilmu yang paling eh, mulia di antara semua ilmu agama yang ada. Karena apa? Berkaitan dengan zat yang paling mulia. Ya, maka eh jangan pernah bosan atau merasa ah nggak ada ngantuk istilahnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini masalah tauhid asma wa sifat, masalah Allah, zat yang selalu kita apa? ibadahi. Iya, ada lagi yang tanyakan? Dalil bolehnya bersumpah dengan kalam Allah yang pertama kita mengetahui bahwa saya kalamullah merupakan sifat Allah. Dan sumpah itu hanya dibolehkan dengan nama Allah ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala karena sifat Allah, zat Allah itu bukanlah makhluk, maka boleh kita bersumpah dengannya. Makanya Rasul mengatakan man halafa man, man halafa bighairi faqad asyraf. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah maka dia apa? berbuat syirik. Artinya apa? Kalau dia bersumpah dengan nama ataupun sifat Allah, maka apa? Dibolehkan. Eh, sebagaimana Rasul SAW beliau apa? Beristiazah dengan kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah. Di antaranya apa? A'udhu bi kalimatillahi tamati min syari makhluk Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu. Ini apa? Ibadah. Berlindung dengan apa? Kalimat-kalimat Allah. Maka demikian pula dengan apa? Bersumpah dengan kalam Allah. Dibolehkan kalau itu merupakan apa? Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada lagi yang tanya kan eh, eh, ya, ya Ini masalah kedudukan akal selamanya ahlu sunnah wal jamaah pertengahan dalam segala permasalahan ini. Ahlu sunnah wal jamaah tidak ekstrim dalam menggunakan akalnya. Tidak menuhankan akal. Sedikit-sedikit diukur dengan akal. Yang tidak sesuai dengan akal ditolak. Ini adalah suatu hal yang batil. Tidak boleh apa? Menuhankan akal. Dan kata para ulama di antaranya Al-Imam beliau mengatakan setiap hadis yang berkaitan dengan keutamaan akal itu tidak ada yang sahih. Ya. Mungkin kita pernah pada waktu di sekolah diajarkan sebuah hadis bahwasanya ajin adalah akal. Nah, ajinul akal. La dina liman la akalahu. Agama adalah akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya ya diutamakan akal daripada nakal apa yang sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini terlalu berlebihan dalam menggunakan akalnya. Ada pula lawannya, yaitu yang tidak menggunakan akalnya sama sekali. Eh, yang sudah pernah kita contohkan, banyak orang yang apa? beribadah kepada Sen Allah, kepada patung-patung, ya, kepada eh bahkan sapi. Ini sapi apa? lebih baik daripada yang menyembahnya balhum adol kata Allah Subhanahu wa taala mereka yang menyembah seperti itu lebih sesat daripada binatang ternak karena apa tidak menggunakan akalnya bagaimana binatang yang seperti itu disembah ya. ini adalah orang yang menanggalkan akalnya tidak mau menggunakan akalnya makanya Allah berfirman dalam banyak Al-Quran untuk apa mengingatkan manusia ya Allah mengajak manusia untuk berpikir bagaimana kalian apa menyembah hal-hal seperti itu yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mabar. Seperti misalnya Allah berfirman, Walladina tajuna min duni mayam yamlikuna min kitmir." Dan orang yang kalian seru tidak memiliki meskipun apa? kulit aneh. Mengapa kalian apa? Menyembah. Oleh karena itulah pada zaman sahabat dahulu seperti yang kejadian ya Abu Darda dengan salah satu dari sahabat beliau pada waktu itu dua orang ini masih dalam keadaan jahiliyah insya Allah berdadak. Ini namanya. Kemudian beliau masuk Islam dahulu. Sahabatnya ini, sahabat dekat ini masih masuk, eh masih dalam keadaan musyrik. Ketika sahabatnya pergi bekerja, Abu Darda masuk ke rumahnya untuk menghancurkan berhala-berhalanya. Dihancurkan berhala-berhala tersebut. Ketika temannya datang, melihat bagaimana berhala-berhalanya ini hancur berantakan, dia pun apa? Emosi, dia pun murtad. Seraya apa? Ingin mencari siapa yang menghancurkan berhala yang tadi. Yang diberitahukan oleh istrinya bahwasanya temannya lah Abu Darda yang apa? Menghancurkan. Ingin dia balas dendam. Eh, balas dendam terhadap siapa Terhadap kemusnahan berhala yang tadi. Namun ketika dia mau berangkat, dia berpikir sejenak. Kalau dia betul-betul Tuhan betul-betul Rob semesta alam yang berat untuk diibadahi tidak akan mungkin bisa apa hancur berantakan ya. maka saat itulah dia apa datang kepada Abu Darda ingin masuk apa al Islam karena apa dipakai akalnya untuk apa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari sini inilah fungsinya akal fungsinya akal untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala fungsinya akal untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW bukan untuk menentang Al-Quran dan Sunnah Al Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Didudukkan pada apa? Pada tempatnya. <clears throat> Dalam masalah yang dia bisa menalarnya, masalah hukum-hukum dia pelajari, dia dalam. Adapun dalam masalah hal-hal yang hoib cukup dia apa? Mengimani. Karena apa? Stop sampai di sini akal terbatas. Tidak apa? Bisa menembus hal-hal yang yang hoib. Jangankan yang masalah berkaitan dengan alam akhirat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas aras, yang berkaitan dengan apa yang ada dalam diri saya dia tidak bisa apa? meliputinya, tidak bisa apa? melihatnya, yaitu ar-ruh. Setiap orang pasti punya apa? ar Maka kalau dia memahami seperti itu, dia tidak akan mungkin mengandalkan akan sesuatu yang dekat dengan dirinya, yang dia akan mati tanpanya. Itu dia tidak bisa melihatnya, tidak bisa apa? ya, membayangkan bagaimana roh tersebut. Ini menunjukkan akan manusia apa? terbatas. Dan dari sinilah Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ar-ruh. Katakanlah, perkara ruh itu ada di sisi rohmu dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Artinya ini cara kita apa? Meletakkan akal. Akal digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah yang kauniyah ataupun yang syariah. Bukan malah apa? Menentang ayat-ayat Allah. Ini cara kita mendudukkan akal kita. Semuanya harus pertengahan dalam e, segala permasalahan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Bagaimanakah tiap-tiapnya seorang hamba mencari ilmu yang sakti yang dalam hal ini agar hati ini mudah memahami ya. apakah dengan tiap-tiap ini saya apa, e, menjauhkan dari hal-hal yang sehat atau yang melihat-lihat TV yang sifatnya itu untuk mempengaruhi hati kita tolong dijelaskan Iya, yang pertama wajib untuk kita memahami bahwasanya ilmu agama itu hanyalah wasilah perantara saja. Ini harus kita yakini. Jangan sampai kita meyakini ilmu adalah segala-galanya. Tidak. Ilmu hanyalah sekedar perantara. Untuk apa? Untuk kita amalkan. Ilmu yang kita pelajari untuk kita amalkan. Dalam artian bahwasanya kalau kita tidak mengamalkannya pasti akan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat kelak. Maka jangan kita menodai ilmu yang kita pelajari dengan apa? Tidak mengamalkannya. Sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan, La tazulu qadama ibni Adam min indi rabbihi hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki Bani Adam dari sisi Robnya pada hari kiamat sama ditanya tentang empat hal. Di antaranya al-ilmihi ma'da amilabi. Tentang ilmunya, apakah diamalkan ataukah tidak. Makanya dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan misalnya tentang masalah surga jazaan bimakanu ya'malun. Surga itu sebagai balasan bagi yang mengamalkan ilmunya. Kata pak ulama bahwa perumpamaan ilmu dengan amal seperti pohon dengan buah. Ya, ilmu tanpa amal kasa jadi dibidui sama seperti pohon tanpa tanpa buah. Nah, untuk bilang menjadi sampai menjadi bumerang bagi kita semuanya. Sebagaimana Rasul mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi senjata bagimu atau menjadi bumerang atasmu. Kalau diamalkan ilmu itu akan menjadi senjata bagi kita. Kalau kita tidak amalkan akan menjadi bumerang atas kita. Artinya berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ilmu yang kita pelajari jauhkan dari hal-hal yang bertentangan berlawanan dengan ilmu itu sendiri agar kita tidak menodai ilmu yang telah kita pelajari. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Eh, kapan kita boleh menggunakan eh, takwil ini? Apakah setiap dalam Al-Quran itu kita hukumi dohirnya atau kan kapan kita boleh menggunakan takwil? Ya, para ulama mengatakan takwil itu ada dua macam takwil yang bermakna tafsir. Ya. Yang kedua takwil yang salah yaitu menyimpangkan dohir makna Al-Quran maupun Sunnah kepada makna yang lain tanpa ada korinanya, tanpa ada pendukungnya. Seperti tadi, tangan ditakwilkan yang kekuasaan, tidak ada yang mendukung kata tangan alias di situ artinya apa? Kekuasaan. Maka ini adalah suatu hal yang yang salah. Ini takwil yang yang batil. Demikian pula mungkin takwilnya ahli bidah yang sudah jauh daripada ya Al-Qur'an Sunnah Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Seperti misalnya orang-orang Asia mereka mentafsirkan Tauhid dan jibut adalah Abu Bakar dan dan umat sangat jauh. Takwil yang yang sangat batil. Takwil yang dibolehkan kalau memang apa? Ada pendukungnya. Contoh misalnya, dalam hadis Qudsi, Allah mengatakan, Man adali walian fakot azam tuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alayh tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ciri wali Allah melaksanakan yang wajib. Wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, yang mustahab, sehingga aku pun mencintainya. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu lal yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Dan aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Orang-orang sufi yang sampai kepada derajat tasawuf, uh, hakikat atau makrifat yang sudah menunggalin kaulah husi, mereka mengatakan ini dalil bahwasanya apa? Wali Allah itu bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam hadis ini Allah mengatakan, maka aku menjadi apa? Pendengar yang dia mendengar dengannya. Kata Pak ulama, ini bukan sesuai dengan dohir yang mereka pahami. Karena apa? Karena sebelumnya itu berkaitan dengan apa? Hamba dengan Al-Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah dan yang menyembah. Ada dua yang tidak mungkin bisa bersatu. Adapun makna aku menjadi pendengarannya, yaitu aku akan meluruskan apa? Pendengarannya sehingga dia tidak mendengar kecuali yang hak. Ya. Memang kelihatan dohirnya apa? Oh berarti Allah menjadi pendengarannya wali. Bersatu dengan wali. Tidak. Karena apa? Konteks hadis tersebut dari awal itu tidak seperti yang mereka pahami. Allah menceritakan bahwasanya ada dua, al khaliq dan apa? Al makhluk yang tidak bisa apa? Bersatu. Demikian pula redaksi akhir hadis itu mengatakan wala insa'alani la'utiyana. Jika wali itu meminta kepadaku, aku akan apa? Memberi. Kalau sudah bersatu, tidak bisa dikatakan yang memberi dan yang apa? Yang diberi. Ya. Demikian pula seterusnya. Jika dia meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Adanya ada yang meminta ampun dan yang diampuni. Ada yang mengampuni. Tidak mungkin apa bisa bersatu. Ini namanya takwil yang benar. Karena apa? Ada pendukungnya, ada korinanya. Tidak sesuai dengan dohirnya tadi. Aku menjadi pendengarannya, artinya Allah bersatu dengan makhluk. Ini takwil yang apa? Yang dibenarkan. Takwil yang apa? Didukung oleh redaksi hadis tersebut. Demikian pula misalnya tentang ayat yang mengatakan wahwa ma'akum ainama kuntum dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada dohirnya kelihatan apa? Wah berarti Allah dengan makhluknya bersatu dengan makhluknya. Kata ulama tidak. Ya. Ini takwilnya apa? Allah bersama kita dengan ilmunya. Bukan dengan zatnya. Karena apa? Didukung oleh redaksi ayat tersebut. Kata ulama, al-ayatu tufhamu minasiyaki wasifah. Ayat itu dipahami lewat konteksnya dan juga lewat ayat sebelumnya. Di antaranya tadi, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kalau kita baca lengkap ayatnya, berbunyi, Huwaladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa alal arsh. Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas al arsh. Ini jelas. Zatnya Allah ada di atas al arsh. Kemudian Allah melanjutkan ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia Allah mengetahui apa yang turun ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yaruju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit Allah mengetahui. Kemudian Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saya kalian berada. Maksudnya apa? Dengan ilmunya. Dan Allah akhir ayat itu dengan masalah ilmu Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi kata-kata wahwa ma'akum enama kuntum itu diapit dengan redaksi yang mengatakan bersama ilmunya Allah, bukan dengan apa? zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takwil yang sahih. Karena apa? Didukung oleh korinahnya, oleh pendukung-pendukungnya tadi. Insyaallah jelas ya. Ya. Jadi ada dua makna takwil, takwil yang sahih dan takwil yang batil. Takwil yang sahih itu namanya atafsir. Sebagaimana Rasul SAW pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, hmm. Allahumma faqihu fid wa alimhu takwil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas tentang agamamu dan ajarkanlah dia at-ta'wil. Dalam artinya apa? Tafsir Al-Quran. Ada lagi nanya kan? Ya. Ya. Takwil tadi sudah kita sampaikan. Kalau dalam artian memang takwil kalau sudah ya digantikan dengan apa sesuatu yang negatif, yaitu memalingkan ya, suatu kata kepada atau memalingkan suatu makna kepada makna yang lain ya tanpa apa pendukung ini namanya takwil seperti tadi Tangan diartikan apa? Kekuasaan. Wajah diartikan dengan eh, sama kekuasaan ataupun dengan zat. Ini takwil namanya. Memalingkan suatu makna atau zohirnya suatu makna kepada yang lain tanpa adanya pendukung yang menguatkan. Ini namanya takwil. Adapun mengkias itu artinya menyamakan, ya. Mengkiaskan Allah dengan makhluk. Artinya apa? Menyamakan Allah dengan dengan makhluk. Ini kurang lebih namanya apa? Kias. Eh seperti juga kalau kita mengatakan masalah zakat fitrah. Dulu Rasulullah SAW apa? Dengan kurma. Sekarang dikiaskan dengan beras. Karena apa? Karena fungsinya sama sebagai makanan pokok. Ini namanya kias. Kias itu dibolehkan dalam masalah-masalah tadi. Eh, seperti masalah zakat fitrah tadi. Ada pun masalah akidah tidak dibolehkan karena ini berkaitan dengan masalah hal yang hoib yang tidak bisa kita mengetahui bagaimana kesamaannya. Ada lagi? Ya. Ya. Tanyaannya apakah termasuk tasbih jika disebut nama Allah terbayang padanya sosok makhluk ya, seperti makhluk gitu ya. Kalau itu hanya sekedar bisikan hati, maka tidak bisa dikatakan tasbih dalam artian yang dia itu mendapatkan dosa. Bahkan naudzubillah sampai kufur. Karena sepakat al mengatakan barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk maka dia apa? kafir. Cuma kalau dia teruskan bisikan itu bisa sampai kepada kekufuran tadi. Namun kalau itu hanya sekedar bisikan dalam hati was-was dari syaitan, maka ketika dia perangi maka insya Allah itu sebagai pahala baginya karena dia memerangi apa bisikan setan tersebut dan itu yang pernah disampaikan oleh para sahabat para sahabat mengatakan ya Rasulullah kami mendapatkan dalam diri kami sesuatu yang susah kami untuk menyampaikan yaitu diantaranya masalah apa eh bisikan-bisikan setan tadi diantaranya juga dalam riwayat lain akan datang setan kepada diri salah seorang diantara kalian bertanya siapa yang menciptakan kalian ketika dijawab Allah mereka akan setan akan datang lagi mengatakan siapa yang menciptakan Allah. Sama ini stop. eh, sama ini cukup. Ya, istiada kepada Allah. Yang nah, namanya bisikan itu pasti ada. Namun bagaimana kita apa menyikapinya? Kalau dibiarkan ini menjadi bisa apa kekufuran. Namun kalau kita perangi, Rasul mengatakan zakat sarihul iman, itulah iman yang kokoh. Karena apa? Kalau imannya sudah tidak ada, tidak akan mungkin setan datang mewaswasi. Ya. Namun setan datang kepada mereka yang masih punya iman atau mungkin bahkan iman yang kokoh akan didatangi dan dibisiki seperti itu. Agar nah, apa? Runtuh imannya. Namun kalau diperangi, insya Allah tetap akan dalam keadaan kokoh imannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bolehkah apa? Bolehkah menafsirkan Al-Quran dengan akal. Kalau yang dimaksud di sini menafsirkan dengan akal, artinya sesuai dengan akal kita masing-masing, maka ini adalah suatu yang batil. Ya. Namun kalau dalam artian kita memahami Al-Quran dengan akal kita, yaitu dengan kita apa? Menggunakan akal kita memahami tafsirnya para ulama, ya, maka ini adalah sesuatu yang yang hak karena bagaimanapun akal kita apa tetap kita gunakan untuk memahami apa tafsirnya para ulama ya. cuma kalau maksudnya mentafsirkan sesuai dengan akal kita masing-masing maka ini sesuatu yang batil karena para ulama mengatakan Al-Quran ya itu ditafsirkan yang pertama dengan Al-Quran itu sendiri ya. jadi misalnya apa ayat yang berbunyi Wailul lil mutaffifin. Apa maksud al mutaffifin ini? Allah lanjutkan, maknanya adalah apa? Alladzina ha? Idaktalu ala nasi hum yastaufun. Ini arti al mutaffifin langsung dijelaskan oleh Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an tafsirkan dengan hadis. Misalnya Rasul eh, Allah berfirman, "Lilladina ahsan husna wa ziyadah." Bagi orang yang berbuat kebaikan ada pahala kebaikan di akhirat dan ada tambahannya. Rasul mengatakan tambahannya adalah melihat wajah Rob pada waktu hari kiamat. Al-Quran dapatkan dengan hadis. Yang ketiga, Al-Quran dapatkan dengan ucapan para sahabat. Misalnya, Allah mengatakan, Wa malam yakum bima anzalallahu fa'ulaikahumul kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Abdul Abbas mengatakan, Kufrun duna kufrin eh, bukan seperti pemahaman teroris. Dan juga yang lain. Tidak ada penafsiran Al-Quran dengan apa? Akal. Karena akal manusia terbatas. Kemudian juga kalau Al-Quran ditafsirkan dengan akal, setiap orang punya apa? Akal masing-masing. Tidak akan mungkin bisa bersatu. Sedangkan di antara tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai pemersatu umat. Wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku kalau Al-Quran ditafsirkan dengan akal manusia masing-masing, setiap orang punya akal tidak akan mungkin bisa bersatu, bahkan mungkin menjadi pemecah belah nah, Makanya selalu kita dengungkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat.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 Ya,